بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين بتراب مقدم الهدى أما بعد إخوان أخوات سكابيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uh, sebelumnya saya harus mengucapkan selamat atas Hari Raya Al-Ghadir dan Idullahil Akbar itu Hari Raya Ghadir Fom dan sebenarnya hari Ghadir Khum eh, namanya Id dan di sebagian riwayat lebih agung dibandingkan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di sebagian riwayat nama Idul Ghadir itu Idul Wilayah dan Idul Imamah berarti wilayah dan wisayah Amir al-Mu'minin sudah terjadi di apa hari ini. Berarti malam hari malam hari Qadir. Sebelumnya saya masuk di tafsir Al-Quran beberapa ayat insya Allah. Kita betapa baik masuk di eh, beberapa menit tentang Ghadir Khum. Kita berbicara tentang hari ini, hari Ghadir Khum. Dan malam Ghadir, eh, malam penuh berkah, insyaallah Allah. Betapa baik kita malam ini mendoakan dari Amir al-Mu'minin dan meminta dari Amir al-Mu'minin untuk Eh, menyelamatkan semua manusia, semua orang Islam, semua orang Ahlul Bait eh, dari penyakit ini, dari virus ini. Dan sangat disayangkan virus ini masuk di antara kita banyak. Dan banyak orang sakit, banyak orang yang membutuhkan doa kita di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkah wujudnya Amirul Mukminin eh, menjauhkan virus ini, menjauhkan apa penyakit ini dari kehidupan kita dan kita selamat, kita insya Allah eh, apa eh, akan hilang penyakit ini insya Allah dari kehidupan kita. Saya pernah melihat salah satu riwayat Imam Ridha, Imam Ali Musa Ridha alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, nilainya hari Ghadir sama dengan hari hari yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Menciptakan Nabi Adam. Berarti apa bernilai, berharga hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nilainya uh, seperti hari yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah memerintahkan semua malaikat sujud untuk Nabi Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis tidak sujud. Imam Ali Musarrita alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya mereka yang tidak menerima hari Ghadir Khum dan wilayah Amir al-Mu'minin semua mereka seperti iblis yang tidak menerima kenabian Adam dan tidak sujud untuk Nabi Adam. Hal yang penting. Saya melihat apa sumber-sumber uh, riwayat tentang غدير خوم دان يعني من نور سبحكين سنبر داري أهل السنة والجماعة مثال نيا طبادي مديويت كان حديث غدير خوم داري توجو بولو جلان توجو بولو أورن يعني ببزا dan semua mereka meriwayatkan رسول الله ساتو orang yang يعني lain meriwayatkan dari 105 orang. Berarti 105 jalan khusus. Kita mempunyai buku terkenal dari Allama Amini tentang apa Ghadir Khum dan peristiwa Ghadir Khum نمانيا الغدير نما بوكو تصبوت ببرغزلي الغدير الغدير إتو علما من روايات كان توجو بولو أوران تركنال دي أنترا أهل السنة والجماعة يعني من روايات كان حديث غدير خون كارنا إتو hadis itu hadis mutawatir. Bukan satu orang, bukan dua orang saja. Mutawatir itu. Dan sahih itu. Kita menerima, kita sebagai umat Islam menerima hadis tadi. Tetapi ada masalah. Ada pertanyaan penting. Kenapa ikhwanuna ahlus sunnah wal jamaah tidak membahas tentang hadis ini. Sama sekali mereka diam. Sama sekali mereka apa tidak berdialog tentang hadis Fadil Hukum. Kenapa? Karena adalah salah satu masalah penting di umat Islam di hadis ini. Sebelumnya, Ghadir Hukum di tempatnya karena Kata Ghadir itu Ghadir Khum itu adalah nama satu tempat. Pada waktu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, setelahnya musim haji ketika kembali ke arah Madinah di hari apa 18 Zulhijjah tahun terakhir kehidupan beliau, tahun 10 Hijriah, ya. beliau berhenti di suatu tempat bernama Ghadirahum. Khum. Berarti Ghadirahum Khum adalah nama satu tempat. Ghadirahum. Dan sudah memberitahu kepada semua orang yang lewat dari tempatnya supaya mereka kembali lagi ke tempat tersebut. Dan mereka selama tiga hari berhenti di tempat itu supaya semua mereka berkumpul. Dan di sebagian riwayat ada lebih dari seratus ribu orang Muslim pada hari itu berkumpul di Ghadir Lebih dari ukuran tersebut. Dan dengan satu pidato, satu ceramah yang luar biasa, beliau mengangkat tangannya Amir al-Mu'minin sambil berkata, Man kuntu maulah, fahada aliyun maulah. Di antara ikhwanun ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan Rasulullah niatnya dan maksudnya mau menjadikan Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Thalib alaihi salatu wassalam sebagai apa persahabatan untuk kita. Pertemanan. Berarti maksudnya Rasulullah persahabatan. Kata wali di sini maksudnya maulah di sini siapapun yang mencintai amiran Nabi. Bukan maksudnya wilayah dan wisayah, bukan. Itulah pandangan ulama ikhwanuna ahlus semua wal jamaah. Tetapi ada beberapa hal. Kalau kita berpikir berpikir satu menit saja, beberapa menit saja. Ada beberapa saksi yang jelas di perkataan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah hari itu. Karena di apa pidato Rasulullah sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebelumnya kata tersebut man kuntum maulah fahadha aliyyum maulah sebelumnya Rasulullah mengatakan kepada mereka alastu aula bikum min anfusikum berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkat satu ayat Al-Quran. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-Nabiyyu أولى بالمؤمنين min anfusihim. Di mana ayat ini? Ayat ini terletak di surat Al-Ahzab yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dari diri mereka. Benteng apa? Itulah hak awlawiyah maksudnya hakul wilayah. Rasulullah atas mereka. Berbeda dengan persahabatan. an nabiyu awla bil mu'minin min anfusin. Maksudnya Rasulullah adalah wali untuk mereka. Pemimpin untuk mereka. Bukan maksudnya Rasulullah apa teman, kawan, sahabat untuk mereka. Bukan. Bukan maksudnya ayat tersebut. Kecintaan yang ada di antara orang-orang mukmin dan Rasulullah. Bukan. Maksudnya aulawiyah di sini, keutamaan di sini adalah maksudnya wilayah dan wisaya. Dan seterusnya Rasulullah bersabda mankunta maulah kata maulah di sini maksudnya kata aula. Alastu aula bikum min anfusikum. Ketika bertanya Rasulullah kepada mereka, Alastu aula bikum min anfusikum? Mereka jawab, Ya, betul ya Rasulullah. Engkau sebagai wali kita. Kemudian Rasulullah apa bersabda man kunta maulah fahada aliyun maula. Itulah saksi penting. Khususnya dengan syarat-syarat tersebut. Selama tiga hari Rasulullah berhenti di tempat itu, tempat panas sekali. Kalau kita apa eh, melihat derajat udara pada eh, hari-hari tersebut, khususnya di Sahara itu, lebih dari 50 derajat derajat utara dan di keadaan panas tersebut Rasulullah apakah mau mengumpulkan semua mukminin mukminat untuk mengatakan kepada mereka Amir al-Mu'minin adalah sahabat Amir al-Mu'minin adalah teman kawan untuk kalian itulah mustahil khususnya Rasulullah sudah mengembalikan semua orang yang lewat dari tempat itu. Supaya mereka mendengar perkataan Rasulullah. Man kuntu maulah, fahada aliyun maulah. Khususnya di ceramah itu Rasulullah menjadikan hari itu dengan hari raya untuk semua mukminin mukminat. Hari raya Idullahil Akbar itu. Apakah persahabat? Apakah semua orang, setiap orang yang mencintai Amirul Mu'minin. itulah Idullah Akbar atau ada satu jabatan yang lebih tinggi dari jabatan persahabatan itu itulah wilayah dan Rasulullah menjadikan wali seterusnya apa kehidupannya Rasulullah menjadikan Amir al sebagai wasinya dan walinya. Salah satu saksi untuk hari Idul Ghadir adalah bayat semua sahabat terkenal, sahabat agung. Bukan semua orang. Bukan. Karena kalau semua orang mau bayat kepada Rasulullah mungkin beberapa hari panjang waktunya. Tapi beberapa orang, beberapa sahabat yang agung mereka bayat kepada Amir al-Mu'min. katanya terkenal, bakhsin, bakhsin. Wahai, selamat, selamat, wahai Amir al-Mu'minin. هنيئا لك يا, يا ابن أبي طالب وهاي بطرة أبو طالب سلامت أتس maulana wa maula kulli mu'minin wa mu'mina. Engkau sudah terjadi maula untuk kita dan maula untuk semua mu'min dan mu'min. Itulah kata sahabat terkenal. Dan di antara mereka khalifah pertama, khalifah kedua, dan khalifah ketiga. Mereka sudah bayat kepada Amir al -Mu'min. Bayat itu untuk persahabatan. Maksudnya bayat itu apa? Kita mencintai saja. Atau maksudnya beliau jadi wali dan pemimpin seterusnya Rasulullah. Itulah maksudnya. Maksudnya jelas. Tapi siapapun yang menutup mata tubuhnya dan mata hatinya tidak menerima fakta sejarah. Itulah fakta sejarah. Dan sebelumnya apa peristiwa Ghadir Khum Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayat Al-Quranil Karim di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah surat yang ya, apa e, tahun terakhir khususnya di apa musim haji sebagian ayatnya turunkan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat itu surat Al-Maidah itu apa di apa dengan gelar apa surat al-wilayah. Berarti banyak ayat wilayah dan imamah untuk Amir al-Mumin berada di surat Al-Ma'idah. Seperti ayat ketiga. Ayat ketiga surat Al-Ma'idah kita membaca apa آه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ترس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا kalimat ini terletak di antara apa masalah hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa kepada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa uh, banyak hal seperti darah, seperti apa uh, hewan yang mati, seperti itu. Dan di antara ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dan meletakkan dua kalimat tersebut. Al-Yawm Ya'isa, Al-Yawm Akmaltu Lakum. Dan eh, orang-orang mufassir Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ayat itu diturunkan pada hari Ridwan itu. Hari Ridwan dan Bayatul Ridwan itu. Tetapi kita yakin hari apa ayat itu diturunkan hari Al-Ghadirkum tentang Ghadirkum itu tentang apa wilayah Ghadir Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam itulah salah satu ayat dan banyak masalah yang kita bisa membahas tentang ayat itu ayat kedua ayat lima lima surat Al-Maidah itu innama waliyukum Allah wa rasuluhu pada apa eh, keadaan ruku dalam keadaan ruku' Amir al-Mu'minin memberi sedekah kepada orang miskin tersebut. Pada zaman itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat itu. Wali kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga seorang yang memberi sedekah dengan keadaan ruku dalam salatnya. Maksudnya Amir al Ayat lain tentang wilayah adalah ayat apa 67 yang menurut semua mufassir ahlul bait dan sebahagian mufassir ahlus sunnah wal jamaah karena mereka juga mengatakan itulah ayat yang sudah turunkan atas Rasulullah sebelum niat apa peristiwa Ghadir dan di ayat itu dengan nama ayat tabligh. Katanya ayat tabligh itu, ayat dakwah. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umum. Wahai Rasul. Maksudnya pesan itu apa? Ada perbedaan di antara sebagian mufassir. Bukan maksudnya mufassir ahlul bait. Karena semua mufassir ahlul bait mengatakan maksudnya apa wilayah Amirul Mu'minin. Wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Kalau engkau tidak melakukan hal itu, tidak menyelesaikan apa? Menyelesaikan kenabian, jabatan kenabian. Berarti jabatan kenabian itu harus diselesaikan dengan hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya wisaya. Kalau satu orang tidak menjadikan satu wasi seterusnya umurnya, seterusnya kehidupannya, berarti banyak masalah seterus umurnya sudah tertinggal. Orang itu tidak memperhatikan seterus umurnya di alam nyata di dunia ini. Maksudnya jelas. Berarti wilayah itu, wilayah itu satu hal penting di kenabian Rasulullah, di umur Rasulullah yang menjadikan satu tujuan, satu target yang luar biasa. Dan hal gadir khum itu hari gadir khum setimpal semua usaha Rasulullah, semua kenabian Rasulullah itu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Jangan takut ya Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Uh, menjaga engkau dari semua masalah yang mungkin akan terjadi. Mungkin terjadi. Kalau ada masalah, kalau takut, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga engkau. Memelihara engkau. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allah la yahdil qawmal Itulah beberapa menit yang kita sudah membahas tentang Ghadir Hum Idullahil Akbar. Saya mengucapkan selamat untuk hari itu kepada antum semua dan beberapa apa eh, betapa baik yang kita dengan nama Ghadir dengan Id ini hari ini memberi hadiah kepada anak-anak kita salah satu kebiasaan di Iran hari Ghadir Khom orang-orang sadat, orang-orang sayyid, habib. Karena mereka adalah keturunan Amir al-Mu'minin, keturunan Rasulullah. Dan hari Ghadir adalah apa hari raya untuk mereka. Dan mereka bahagia, mereka senang. Mereka memberi hadiah. Dan memberi uang kepada anak-anak, kepada kerabat-kerabat yang semua eh, eh, mereka eh, setiap hari, setiap hari hadir membuka pintu rumah dan banyak orang masuk di rumah mereka untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Berarti hari raya Al-Ghadir Home hari yang luar biasa di Iran. Dan semoga kita menghargai hari ini di antara uh, apa pengikutnya, semua pengikutnya Ahlul Bait, di antara kita, di antara anak-anak kita, supaya Allah Subhanahu wa taala apa memberkahi eh, harta kita, memberkahi kehidupan kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita insyaallah. Itulah harapan kita dan doa kita insyaallah. Dan kita menghadiahkan pahala majlis ini walaupun secara teratur kita harus mengingat apa nama Imam Sadiq alaihi salatu wasallam tapi untuk hari ghadirku kita menghadiahkan pahala majlis ini kepada Amir al-Mu'minin insyaallah minggu depan kita apa melanjutkan apa eh, Imam Sadiq dan Imam Kazim dan seterusnya insyaallah kita meninggal Amir al Mu'minin dan memberi hadiah pahala majlis Al-Quran hari ini kepada Amir al Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Semoga beliau juga memperhatikan kita, kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita Insyaallah Saya membaca uh, sebelumnya ayat-ayat Al-Quran doa untuk kesehatan Imam Zaman Jalallah Ta'ala kemudian membaca ayat-ayatnya surat ah, Al-Mutaffifin kemudian akan membahas tentang terjemahannya dan insya Allah penjelasannya.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 tentang Illiyun itu dan orang-orang baik orang-orang surga insyaallah kita akan membahas minggu depan. Kalla bal ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah terjemahan saja. Sekali sekali-kali tidak. Tetapi telah berkarat هاتی مەرەکە قارنە دۆ سایانی مەرەکە وسەحەکەن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون سسنجهنيا قد هري إتو مركة ترتتب داري قد توهن مركة ثم إنهم لصال الجحيم kemudian sesungguhnya mereka memasuk neraka. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون kemudian dikatakan kepada mereka inilah siksaan yang telah kamu dustakan dahulu empat ayat tentang siapa tentang apa siapapun yang mendustakan hari kiamat الذين يكذبون بيوم الدين ويل يومئذ للمكذبين maksudnya mereka يعني من مستكن حري كيامات دان الله سبحانه وتعالى في آيات آيات من شده من بحث تنتان كعد أمرك دان شرط شرط مركة إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين هذا وقت يعني yang apa uh, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kami, ia berkata, inilah apa dongeng-dongeng orang dahulu. Asawirun asal. Di ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata rana itu maksudnya berkarat. Kata rain itu rayana. Huruf ra, huruf ya, huruf nun itu. Huruf aslinya rana. Maksudnya satu apa besi yang uh, berdar, berkarat itu. Besi pada waktu yang sudah tertinggal oleh kita di udara, khususnya di apa cuaca, misalnya ada hujan, beberapa hari lain kita lihat ada di atasnya ada kuning berkarat dan kalau kita mau memakai besi itu dalam misalnya dalam rumah kita harus membersihkan besi tersebut itulah apa kata rana itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ini rana ala qulubihim berarti hati mereka berkarat hati mereka berkarat dan hati manusia berkarat bagaimana berkarat dengan dosa makanu yaksibun maksudnya dosa dosa kita kalau seorang maksiat maksiat itu hasilnya hati kita berkarat ada beberapa riwayat yang saya apa mau membaca riwayat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abd idha aznaba zamban, sesungguhnya satu hamba, satu manusia, ketika maksiat, suatu maksiat, walaupun lahirnya maksiat itu kecil, نكتت في قلبه نكتة سوداء satu titik apa uh, akan dibuat dalam hatinya akan lahir dalam hatinya فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه kalau manusia tersebut hamba tersebut taubat. Kalau istighfar, kalau kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sukila kalbuh, maksudnya sudah dibersihkan hatinya. Wa in ada zadat. Kalau manusia tersebut kembali lagi maksiat. Ada zadat itu. Titik hitam tersebut akan tambah. Sudah tambah. Berarti satu titik hitam. Jadi dua titik, tiga titik. Kemudian orang itu lihat hampir semua hatinya sudah penuh jadi hitam. Tidak ada titik putih di hatinya. Dan pada waktu itu orang itu sangat disayangkan tidak diberi taufik untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa taubat. Kenapa? Karena hatinya penuh maksiat. Hatinya tidak ada cahaya dalam hatinya. Wa in ada zadat hatta ta'lu qalbah sudah penuh apa hatinya jadi hitam. Suatu riwayat lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda itulah riwayat terkenal dan riwayat yang menjadikan apa beberapa hal yang apa menyelamatkan kita dari kelalaian dari kelengahan tersebut. Rasulullah bersabda, "Inna hadhihi al-qulub tasta kama yasta'ul hadid." Sesungguhnya hati manusia akan berkarat seperti besi yang berkarat. Bila sama jalauha. Salah satu sahabat yang berada di majlis tersebut ber, bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sama jala'uha. Bagaimana kita membersihkan hati tersebut yang berkarat? Caranya apa? Qal Rasulullah menjawab kepada si sahabat, zikrul maut wa tilawatul Quran. Dua hal tersebut. Kita meninggal mati, kita meninggal maut itu. Dan kita tilawatul Quran. Dua hal tersebut membersihkan jiwa manusia, hati manusia. Kalau seorang yang berada di penjara, orang itu muslim. Setiap hari apa salat ibadah walaupun di penjara. Kalau sudah dikatakan besok akan mati, engkau besok akan mati, akan dibunuh. Orang itu seterusnya berita tersebut, salatnya berbeda dengan salat sebelumnya. Karena yakin inilah salat terakhir umur saya. Dan di salat itu khusyuk. Salat itu apa? Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu Itulah maksud kita. Bagaimana hati kita harus bersihkan kita? Salah satu caranya adalah apa? Zikrul maut. Kita meninggal kematian. Kita yakin mungkin apa besok mungkin satu menit lagi mungkin apa waktu depan akan selesai umur kita. Itulah keyakinan yang harus berada di kelihatan kita. Kenapa ber, apa, pahala seorang muslim menikut menikuti apa jenazah satu orang muslim yang wafat? Kenapa? Ken, kenapa sangat baik kita setiap minggu beberapa waktu misalnya hari Kamis, hari Jumat, menziarahi apa? Menziarahi kuburan-kuburan orang muslim, kuburan-kuburan kerabat-kerabat kita. Kenapa? Karena kita harus mengingat dan kita juga akan mati. Tapi sangat disayangkan kita lalai, kita lengah dari hakikat tersebut, dari fakta tersebut. Dan kematian itu untuk orang-orang lain, bukan orang diri kita. Bukan. Oh, kita insya Allah sampai 100 tahun <laughs> lagi hidup insya Allah. Berarti kalau kita mau membahas tentang kematian, kita takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Karena amal kita tidak sesuai ridho Allah subhanahu. Kalau karena hati kita sudah berkarat dengan maksiat. كان عنده أسرة كان ذكر الموت ذكر موت إيتو من يلمتك كيتا تاري أبا فكرة تصد سترسنيا الله سبحانه وتعالى بالفيلم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمهجوم هذا هاري إيتو مقصودني هاري كيامات مركا لا محجوبون إيتو كتا لا محجوبون apa sudah diterjemahkan di terjemahan Al-Quran eh, dengan apa kata tertutup. Mereka tertutup daripada Tuhan mereka. Maksudnya tertutup apa? La mahjubun. Kata hijab itu. Hijab mah, mahjubun dari hijab. Hajabah itu. Kenapa jilbab? Salah satu contohnya adalah jilbab. Kalau satu wanita satu perempuan mau sholat apa harus pakai jilbab. Kenapa? Karena jilbab apa menutup lahirnya wanita tersebut. Menutup semua penghiasan apa perempuan seperti rambutnya harus tertutup lahirnya badannya harus tertutup itulah jilbab dan manfaatnya jilbab. Itulah hijab itu harus tertutup. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka lah yang mendustakan hari kiamat itu mereka sudah tertutup dari Allah daripada Allah Subhanahu dari Tuhan mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan kepada mereka pada hari kiamat. Maksudnya ini. Maksudnya mereka jauh dari perhatian Rasul, perhatian Tuhan. Jauh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdialog kepada mereka. Tidak berbicara kepada mereka. Tidak memperhatikan kepada mereka. Tidak melihat mereka. Itulah maksud. Saya mengingat suatu ayat Al-Karim. Ayat 174 surat Al-Baqarah. Itulah apa ayatnya tentang orang-orang Yahudi yang menyembunyikan fakta sejarah, fakta apa buku mereka, maksudnya buku Taurat. Mereka menyembunyikan apa hakikat yang ada di buku Taurat. Maksudnya apa? Maksudnya wujudnya Rasulullah sudah di tertulis di buku-buku mereka, di buku Taurat, begini. Satu orang akan datang bernama Ahmad itu. Bernama Muhammad itu. Berarti namanya apa di buku Injil namanya Ahmad itu. Akan datang dengan sebagian apa uh, tanda misalnya tempatnya di sini begini, apa ada sebagian tanda di lahirnya, di akhlaknya begini. Banyak orang miskin berkumpul di sekitarnya dan maksud berarti tanda-tandanya ada. Dan ayat eh, salah satu ayat eh, di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah itu Tanda-tanda. Ah, Rasulullah di buku Taurat dan Injil di surat Al-A'raf. Tetapi ulama Yahudi menyembunyikan fakta tersebut. Kenapa? Karena menjaga. Menjaga apa? Menjaga dan menjauhkan orang-orang Yahudi dari Rasulullah. Dari agama Islam. Menjauhkan menyembunyikan fakta. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat itu, ayat 174 tentang mereka dan perbuatan mereka. Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka. Di kitab mereka. نصيبكم لك محصول التوراة ويشترون به ثمنا قليلا أولئك الله سبحانه وتعالى ما هو من سكس من سكة مركة من عذاب كمركة بيجان عذاب أبا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار سسنجوه يا مركة مما سكن أبا أبي دلم برود مركة تروس ولا يكلمهم الله يوم القيامة این ایت الحسن السلام ولا يكلمهم الله الله سبحانه وتعالى tidak akan berbicara sama mereka pada hari kiamat. Ada di riwayat Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Paling keras azab pada hari kiamat untuk mereka, kepada mereka. Berarti paling keras azab Tuhan kepada hambanya adalah tidak akan berbicara sama hambanya. Tidak akan memperhatikan kepada hambanya pada hari kiamat. Itulah maksudnya. Innahum arrabbihim yawma idzin lama. Mereka jauh dari perhatian Tuhan pada hari kiamat. Di doa kumis setiap apa malam Jumat kita membaca, Ya Allah, sabar ala azabik. Kita sabar atas azabmu, Ya Allah. Fakaifa asbir ala firaqik. Bagaimana kita apa sabar atas firakmu. Kata firaq berarti perpisahan. Bagaimana kita akan pisah dari engkau ya Allah pada hari kiamat. Berarti itulah harapan. Ada dua masalah. Kata takwa, takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagian apa eh, penerjemah eh, sudah menerjemahkan dengan begini bahwa kita harus takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah maksudnya kita harus takut. Takut dari Tuhan. Bagaimana kita takut? Padahal kita lihat sebagian ulama sudah mengatakan kita harus apa? Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Munajat untuk mendekatkan kita kepada Allah. Bagaimana kita takut? Takut dari apa? Takut dari maksiat Allah. Takut dari maksiat, takut dari dosa. Bertakwalah maksudnya kita harus menjauhkan maksiat dari kehidupan kita. Dan dengan takwa itu, dengan hal itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Itulah apa pertemuan kita kepada Allah Subhanahu. Wa Taala. dan Itulah azab keras. Azab yang keras. Sangat keras pada hari kiamat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan hambanya. Kepada hambanya. Di ayat 107 surat Al-Mu'minun. Orang-orang neraka memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkanlah kita dari neraka. Akhrijna minha. Fa'in udna fa'inna zalimun. Itulah katanya Allah, katanya Tuhan kepada mereka. Kalau kita kembali kepada mereka, sesungguhnya kita juga zalim. Seorang satu wujud zalim. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahasa sekali. Dan seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman qala khsa'u fiha Tinggallah dengan hina di dalamnya. tukallimun dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Itulah anak ikhlas pada hari kiamat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan kepada kita dan tidak meninggalkan kita dan kita juga apa memperhatikan kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat surat Al-Baqarah fadhkuruni azkurkum pada waktu yang kita meninggal Tuhan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu meninggal kita. Pada waktu yang kita meninggal Ahlul Bait, kita meninggal Imam Zaman. Imam Zaman pada waktu itu meninggal kita. Berarti itulah hati manusia. Hati kita yang berpikir tentang Imam Zaman. Berdoa untuk wujudnya Imam Zaman. Zaman itu, saat itu Imam Zaman juga berdoa untuk kita fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Cukup untuk kesempatan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita. Dan Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wassalam menambah ma'rifat kita kepada ahlul bait dan meridai dari apa kecintaan yang ada di hati-hati kita kepada ahlul bait dan semoga Amirul insya insyaallah menyelamatkan kita dari azab kuburan dari apa azab hari kiamat itulah harapan kita insyaallah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Sarabani atas uh, jelasah pada malam ini. InsyaAllah ruang uh, untuk soal jawab sudah pun uh, bermula. Jadi sesiapa yang ada soalan bolehlah bertanyakan terus kepada Ustaz Sarabani ataupun boleh menaikkan di ruangan uh, chat dan insyaAllah anda boleh membacakannya. Uh, Ustaz Sarabani, uh, Ana ada satu soalan berkenaan dengan tilawatul yeah. Quran. Ya, uh, apakah yang perlu kita persiapkan diri supaya tilawatul Quran itu membolehkan uh, memperbolehkan diri memper, membolehkan diri dibersihkan dengan tilawatul Quran kerana kalau kita lihat uh, orang-orang seperti di ISIS ataupun penganas-penganas tersebut, mereka juga melakukan tilawatul, tilawatul Quran. Tetapi mereka masih uh, pergi membunuh uh, orang-orang tidak bersalah. Ya. Betul. Itulah salah satu derajat yang lebih tinggi dari tilawatul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, telah ber, apa bersabda, "Rubama talil Quran wal Quran anuh Ada sebahagian orang yang senantiasa mm-hmm. sepanjang umurnya apa membaca tilawat Al-Quran. Senantiasa lisannya, zikir lisannya tilawat Padahal wal Quranu yal'anu. Quran ini mengutuk orang tersebut. Melaknati orang tersebut. Kenapa? Karena perbuatannya melawan Al-Quran. Kita harus meminta dari Tuhan. Meminta dari Ahlul Bait tawassul kepada ahlul bait yang memberi apa ma'rifat kepada kita di tilawatul Quran. Tilawatul Quran walaupun lahirnya tilawatul Quran bermanfaat untuk kehidupan kita. Itulah hal penting. Walaupun lahirnya. Walaupun kita tidak memahami terjemahannya dan maksudnya Tuhan. Walaupun begitu bermanfaat dan berpahala di kehidupan. Tetapi target dan tujuan aslinya Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang kita memahami maksudnya Tuhan. Memahami. Itulah dikata rahbar, rahbar kita Ayatullah Said Ali Khamenei. Beliau mengatakan kata basirah itu basirah. Kata basirah. Basirah itu maksudnya apa? Kita membuka mata hati. Berarti ketika kita membaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala membuka mata hati kita untuk apa melihat dan memilih satu jalan terbaik di kehidupan kita. Itulah maksud saya. Ada satu ayat Al-Quran satu ayat di surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, "Qad ja'akum basairu min rabbikum." Banyak basair. Basair maksudnya uh, satu masalah yang membuka mata hati kita Itulah namanya basair, jamak itu, jamak basa, basar atau basirah itu. qadja'akum basairu min rabbikum. Daripada Tuhan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala membawa basair itu kepada kita. Supaya kita apa memilih yang terbaik itu. Faman abrasara barang siapa yang membuka متى درمنيا متى حتينيا متى جيوانيا فلی نفسه میدون برعتی بر منفعت اون تو که هیدو بدنیا و من عمیه فعلیها منو تو مطانیا فعلیها ملاوان اپا بسائط ترسد ملاوان آیت Critica Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wassalam itulah riwayat terkenal mungkin sama Kumail itu itu harus saya lihat apa riwayat itu dulu sama Kumail Kumail Kumail bin Ziyad Nakhai itu salah satu sahabat Amir al-Mu'minin yang doa Kumail itu yang diajarkan Amir al-Mu'minin kepada Kumail Uh, eh, Komel meriwayatkan begini bahwa suatu malam kita bersama Amirul Mu'minin berjalan kaki di apa kota Kufah itu suatu orang di rumahnya pada malam membaca ayat apa uh, itu ayat تركناها الآن من يجيب المضطر إذا دعاه begini ketika membaca ayat itu saya berhenti itulah katanya Komai saya berhenti dan mendengar dengan hati dengan telinga hati berarti saya berbahagia ber apa senang waktu itu Amir al-Mu'minin tidak memperhatikan kepada orang tersebut, suara tersebut. Kemudian suatu waktu di perang eh, sama Khawarij, Amir al-Mu'minin berdiri di atas satu jenazah dan mengatakan kepada jenazah itu amma yujibul mustarra pada waktu itu saya mengatakan saya meningkat sejarah tersebut. Dan yang Amiral Mumin tidak memperhatikan kepada suara yang indah seperti itu. Berarti kita membutuhkan satu hal lebih dari tilawatul Quran. Hal itu apa? Hal itu yang pilihan yang baik. Kita harus memilih yang terbaik di kehidupan kita. Itulah masalah penting. Pilihan itu mungkin tentang suami, tentang istri, tentang ilmu yang kita memilih untuk belajar. Kita memilih ustadz, kita memilih agama, kita memilih madhab, kita memilih satu perkataan. Satu perkataan sudah dikatakan kita. Kita memilih yang terbaik. Itulah maksudnya saya. Di ada kalau kita mau menambah hal itu apa banyak masalah yang <laughs> saya mengingat orang-orang ISIS kesulitan mereka mereka tilawatul Quran lahirnya saja tapi batinnya jauh dari perbuatan mereka. Basirah itu tidak ada di perbuatan mereka. Dan Quran cahaya manusia, cahaya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Quran itu lahirnya berada di kehidupan kita, kita akan terjadi seperti ISIS na'udzubillah wa nastajiru billah dari perbuatan apa kekurangan Ustaz atas penjelasan itu tadi. Baik, insyaAllah jika uh, mungkin tiada soalan buat masa sekarang tetapi ada soalan di kemudian, uh, bolehlah tuliskan soalan itu dalam grup WhatsApp dan insyaAllah Ustaz Rabbani boleh mengambil masa untuk menelitinya sebelum menjawab. Jadi, uh, syukran, syukran Ustaz atas uh, kelas pada malam ini. Uh, Jadi kalau tidak keberatan bolehkah Ustaz membacakan doa sebagai kalau, penutup kelas? Kalau ada Ustaz, Ustaz Askari karena namanya sudah tertulis di grup. Ustaz ha, Askari. InsyaAllah. Ustaz Hasan. Ya. Ustaz Hasan, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Hasan, kalau tidak keberatan, eh, bolehkah membacakan doa sebagai penutup kelas pada malam ini? Uh, Ustaz Rabani tidak membaca doa. Amin Barkah. Ya, silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Uh, silakan. Afwan, afwan. Ustaz dengan izin kita baca ziarah Aminullah malam ini boleh siap supaya malam gadir? Ya betul. Silakan Ustaz. Silakan. Afwan. Jadi insyaAllah kita baca ziarah Aminullah sebenarnya malam menyambut hari raya besar Ghadir Khum insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا أمين الله في أرضه وهجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاحدت في الله حقا جهادي وعملت بكتابي واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواري فقبضك إلي باختياري وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الهجج البالغة على جميع خلقي اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك والسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة, متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنة أوليائك مفاركة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعة وأسوات الداعين إليك صائدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعذرة من بقى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مكالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائك من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك فائدك موفرة وعوائد المزيد وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدا ومناهل الظماء مطرأة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومسوي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن آذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا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 Syukran diucapkan kepada Ustaz Hasan Askari atas bacaan Jarah Aminullah itu tadi sebagai penutup majlis kita pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Jadi uh, syukran sekali lagi kepada Ustaz Rabbani dan kepada semua yang menjayakan majlis pada malam ini. Uh, Aid radia kepada semua. Uh, InsyaAllah. Uh, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.